مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا إذا أمرهم أمرهم من الأعمال ما بما يطيقون قالوا إن لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah ida amarahum jika memerintahkan kepada umatnya kepada para sahabatnya amarahum minal amal bima yutigun. Beliau merintahkan daripada amal yang sekiranya mereka mampu melakukan. Bukan amalan-amalan yang berat. Baca wirid sekian ratus ribu kali. Sekian itu enggak. Nabi itu merintahkan yang sekiranya mampu. Hah? mereka siapa orang rupanya yang mengambil terkesan Minat kurang dunia, cukup daripada dunia ingin lebih banyak begitu kalau mereka menjawab innalasna kahiyatika ya Rasulullah kami nggak seperti kamu ya Rasulullah numpuk-numpuk kami ini tidak sama dengan anda ya Rasul Inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dambika wa ma Allah sudah mengampuni dosa Anda yang telah berlalu dan yang akan datang jangan disamakan kalau anda begitu amalnya dikit nggak apa-apa kami kasih yang banyak-banyak ya Rasul fayaghdab maka Nabi marah hatta yu'rafal ghadab fi wajhi sampai nampak sekali dalam di wajahnya Rasulullah kemarahannya karena Nabi itu kalau marah nampak putih Rasulullah itu jadi kalau marah itu kelihatan merah muka beliau Kemudian Nabi menyatakan, Inna atqakum wa alamakum billahi ana. Yang paling takwa dan yang paling kenal dengan Allah itu aku, kata Rasulullah. Hadis ini mempunyai beberapa faedah, menghasilkan beberapa faedah. Pertama, Jika kamu tadi itu menjadi seorang tokoh, guru, jangan kamu itu merentahkan yang berat-berat sama muridnya. Yang sekiranya mampu. Yang sekiranya dia tadi itu senang melakukan. Jangan suruh puasa terus sampai lemes. Kadang-kadang suruh jalan dari daerahnya untuk ziarah. Buat perintahkan sesuatu yang sekiranya dia mampu. Inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan yang mampu. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairu amal aduamuhu wa in qalla." Khairul amal sebaik-baik amal itu muhu yang paling dawam, yang paling rutin, wa in qalla walaupun sedikit. Dalam hadis yang lain juga bersabda, "I'malu bima tutigun." I'malu ma tutigun fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Berbuatlah kamu dengan yang sekiranya kamu mampu melakukan. Jangan paksa-paksaan begitu, jangan terlalu menforsil. Sesungguhnya Allah itu la yamallu, tidak bosan memberikan pahala hatta tamallu sehingga kamu bosan beramal. Bukan berarti dilarang, tapi nanti akhirnya bosen kamu tinggalkan sama sekali nanti. Ngapalkan Quran, hatamkan Quran sehari, satu hari. Dihatamkan Quran, tapi tobat dua tahun tidak baca Quran nanti. Baca Quran yang sekiranya kamu tadi tidak merasa berat, yang sekiranya kamu mampu terus menerus itu namanya istiqah, istiqamah, muadobah mudawamah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sahabat membandingkan dirinya dengan Nabi. Ya Nabi ya nggak apa-apa kalau segitu. Kalau kita ya harus lebih banyak. Karena Nabi itu sudah dijamin. Nah itu nggak boleh. Nabi itu adalah contoh bagi kita. Jangan kita menganggap kalau Nabi tadi itu cukup dikit. Sebenarnya Nabi itu bisa lebih banyak. Kadang-kadang Nabi itu melakukan tidak meninggalkan satu perbuatan sunnah. Bukan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan, pingin meninggalkan tidak. Cuma khawatir nanti akhirnya diwajibkan dan umatnya nggak mampu melakukan. Inilah rahmatnya Nabi kepada umat. Kalau Nabi pinginnya sih banyak, seperti pernah terjadi sholat di Ramadan. Nabi sholat sunnah di Ramadan, sholat. Melihat Nabi sholat, sahabat di belakangnya yang ikuti sholat. Malam kedua tambah banyak, malam ketiga penuh masjid, malam keempat nggak keluar Rasulullah. Sahabat udah nunggu kok nggak keluar-keluar Nabi. Sampai akhirnya lama fajar Nabi menyatakan, "Aku tahu kamu nunggu aku. Aku sengaja tidak keluar. Karena aku khawatir kamu menyangka, meyakini sholat ini adalah wajib, akhirnya memberatkan kepada umatku." Lu sampai urusan siwak Nabi itu kepingin siwak itu wajib. Siwak. Kan gampang siwak itu. Tapi khawatir umatnya nanti tidak mampu. Maka Nabi SAW tidak mewajibkan. Sampai beliau menyatakan, Laulan asyukka ala umati, la amartum siwak. Ma'akulli wudhu, wa fi riwayatin ma'akulli sholah. Kalau enggak takut memberatkan kepada umatku, tak perintahkan wajib sudah. Maka siwak ini setiap wudhu. Ada riwayat setiap so solat. Nah, ini adalah satu gambaran bahwa janganlah kamu tadi itu menghitung Nabi itu cukup beramal sedikit. Kamu harus beramal banyak. Enggak. Paham ya? Nabi itu pinginnya banyak. Kalau Nabi itu mau nggak ada waktu untuk ngajar kepada umatnya ini karena Nabi itu hobinya sholat guru gurratu aini bis sholat Nabi itu senangannya dikir. karena dzikirullah fi kulli ahyani tapi itu semuanya Nabi saw normalkan adalah sebagai rahmat kepada um umat. Kalau enggak enggak ngajar akhirnya larut dalam dikirnya. Ini yang ketiga, uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan karena uh, khawatir atau takut, bukan karena berharap hal-hal yang hebat, tapi Nabi itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena cinta. Karena suka. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah karena berharap ampunan dosa udah dijamin, yaghfir Allah, mata memintambika meminta dzambika wa ma ta'akhkhar, udah diambil, diampuni dosa. Kalau berharap nikmat sudah disempurnakan wa yutimma nikmat ni'matahu. Yaghfir lak Allah ma taqaddam min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaik. Sudah disempurnakan nikmatnya. Kalau karena ada program-program urusan supaya sukses, wah ya dia kasih rata mustaqimah, udah dikasih. Pingin jaya, wah yang surah Allah nasran aziza. Semua udah dikasih. Terus ibadahnya Nabi itu apa? Ibadahnya Nabi itu karena suka. Karena cinta. Hah? Karena suka, karena cinta. cinta. Jadi Nabi itu suka ibadah memang. Suka sholat, senang, menikmati sholat, menikmati dikir. Lain kalau kita. Kadang-kadang ibadahnya, kalau enggak masuk neraka kita. Lah, ibadah takut ingin masuk surga udah dikasih semuanya kepada Nabi tapi Nabi masih banyak ibadah kalau begitu ibadahnya karena suka bukan karena berharap surga kalau begitu ibadahnya bukan karena takut tapi ibadahnya karena su suka ini hebat nah, ini adalah luar luar biasa pada beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian eh, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, sahabat tadi itu ngotot lebih mendahulukan kiasnya, lebih mendahulukan akalnya. Oh, kami kan harus lebih banyak. Anda Rasul dikit nggak ada masalah, udah diampuni dosanya oleh Allah. Marah Nabi. Kenapa? Karena inti daripada agama itu adalah mengikuti Nabi. Bukan kias-kiasan begitu. Bukan akal-akalan begitu. Ad-din huwa ittiba'un Nabi. Agama itu mengikuti Rasulullah, bukan mengikuti akal. Bukan logika, Pak. Agama itu bukan logika. Lah kalau logika ada apa ya? Kita buang-buang duit pergi haji ke Mekah. Buat Ka'bah sendiri aja dari sini lebih murah biayanya. Begitu logika jadi. Pakai akal nih. Lah iya ada apa kita puasa-puasa ada di siang hari kan haus kita. Ganti aja puasanya malam hari pas mau tidur. ini apa-apaan? Agama itu bukan akal. Agama itu mengikuti Muhammad Rasulullah. Ikuti ajaran Nabi. Karena itu sholatnya jangan pakai akal. Sholatnya itu ngikuti Nabi. kamar itu muni, Usolli puasanya ngikuti Nabi. Wuduknya ngikuti Nabi. Semuanya ngikuti Nabi. Itu adalah agama. Hah? Jadi nggak bisa agama itu agama itu adalah rasional, akal, enggak semuanya. Memang agama itu ajaran yang bisa diterima akal, tapi bukan berarti agama itu adalah akal. Ajaran agama memang diterima oleh akal. Kenapa? Enggak mungkin ajaran agama makan racun. Enggak ada, enggak bisa diterima akal. Ajaran agama bunuh diri. Enggak ajaran agama diterima oleh akal, sholat lima waktu. Bisa nggak diterima akal? Bisa. Kenapa? Sehat, sholat. Puasa sehat. Wah, kalau kita bahas panjang nanti. Hah? Panjang, kenapa? Ada giam, kenapa ada rokok, kenapa ada sujud. Itu semuanya adalah untuk kesehatan bagi kita juga. Manfaat bagi kita dunia, juga dalam hati juga. Wudhu juga demikian. Agama bisa diterima oleh akal, tapi bukan berarti akal itu dijadikan aga, agama. Jangan ikutan liberal. Eh, jangan ikut-ikutan gitu. Nurholis Majid, kemudian Ulil Absor, atau yang lainnya nggak usah lah. Ya, kita sebutkan namanya supaya kita jelas. Ini mengajarkan agama itu akal. Enggak. Agama itu ngikutin Nabi. Ngikuti Muhammad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tapi semua yang ngikuti Nabi bisa diterima akal. Bukan berarti akal dijadikan aga, agama ngawur itu. Orang-orang gitu tuh ngawur, nggak usah diikutin itu. Itu bisa kufur nanti. Nauzubillah minta minta karena itu hati-hati di sini. Hah? Hati-hati ada di sini. Taib. Kemudian Nabi setelah Nabi marah waktu itu kalau ketika orang tadi mendahulukan akalnya begitu marah Nabi loh nggak benar begitu kemudian Nabi menjawab inna atqakum wa alamakum billahi ana yang paling kenal Allah yang paling takwa kepada Allah aku ah artinya apa ilmu il, ilmu itu adalah mengajak kamu menjadi orang yang patuh Ilmu itu mengajak kamu kepada menjadi orang yang apa? patuh. Atqakum wa alamakum billahi ana, yang paling takwa dan paling kenal kepada Allah aku kata Rasulullah. Lah, patuh kepada Allah itu bukan menyiksa diri. Patuh kepada Allah tadi itu adalah dengan menjalankan ajarannya. Itu patuh kepada Allah sementara Bukan patuh kepada Allah, gimana patuh kepada Allah sampai kamu itu ngenes. Enggak, bukan begitu. Stres, tidak. Atkakum aku billahi anak Semakin kenal kepada Allah, semakin normal orang tadi itu. Bukan enggak normal. Ini kadang-kadang kan kamu lihat beberapa orang sok ibadah wirid akhirnya sampel. Bukan begitu ajaran Nabi. Bukan begitu. Gelimbang, gelimbung, gelimbang, gelimbung sampai akhirnya tidak hilang akal. Bukan begitu ajaran Nabi. Atqakum wa alaikum billahi ana kata Rasulullah. Lihat kata Rasulullah. Di keluarga normal ngajar normal ngatur umat normal, giamulail mulai juga bagus, dikir hebat, huh? makan juga normal, artinya normal, semuanya normal. Nah, karena itu bukan berarti yang kukunya panjang-panjang itu, rambutnya kelewer-kelewer itu, itu berarti atqakum billah wa alamakum billah yang paling hebat makrifatnya kepada Allah Bukan berarti yang gudalen itu enggak bersihkan gigi, kemudian baunya lebus itu berarti orang yang ma'rifah billah. Dilihat Nabi, atqakum billahi wa alamakum billahi ana. Lihat Rasulullah, baunya wangi, rapi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasih dalam berbicara, kemudian mengajarkan itu. Subhanallah ini contoh. Nah, karena itu kita nggak usah model-model. Sok dia kita menjadi orang sufi tapi hati ingin dipuji sama orang. Udahlah. Jadi eh, kita harus paham Nabi itu adalah contoh bagi kita. Jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kamu akan menjadi orang yang paling takwa kepada Allah, paling ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala wallahu alam